Memasuki dalil yang kedua. Penulis berkata, wa qauluhu ta'ala wa laqad ba'athna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut tagut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul untuk menyerukan kepada kaumnya anibudullaha wajtanibut tagut wahai kaumku beribadahlah kepada Allah dan jauhilah tagut segala sesuatu yang disembah selain Allah surat an-nahl ayat ke-36 Jamaah sekalian, inilah dalil yang kedua dari kitab Tauhid. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang misi para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Mereka adalah orang-orang yang terpilih. Manusia yang paling mulia manusia-manusia yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka Allah kabarkan kepada kita misi utama dakwah mereka di muka bumi ini adalah mengajak umat manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja dan memerintahkan agar kita menjauhi tagut yaitu menjauhi segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala oleh karenanya jemaah sekalian di dalam ayat yang mulia ini kita dapat memetik satu pelajaran yang sangat penting sekali bahwasanya mentauhidkan Allah memurnikan ibadah hanya kepadanya itulah kewajiban yang terbesar karena itulah para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam diutus kepada kita dan pada ayat yang sebelumnya telah kita bahas bahwasannya tauhid itulah tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Dan dalam ayat ini ditegaskan bahwa tauhid itulah misi utama para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Ayat ini juga menunjukkan kepada kita agama para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam adalah satu. Seluruh para nabi dan rasul memiliki satu agama, yaitu agama Islam. Agama yang mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ulama menjelaskan Islam itu ada dua makna. Al-Islam dengan makna yang umum dan Islam dengan makna yang khusus. Islam dengan makna yang umum adalah tauhid. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah yang satu saja. Ini adalah ajaran seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalam sejak nabi yang pertama Nabi Adam alaihi salam sampai nabi terakhir Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semuanya mengajarkan ajaran yang sama yaitu tauhid walaupun syariat mereka berbeda-beda walaupun cara mereka beribadah berbeda-beda sesuai dengan syariat masing-masing tetapi yang mereka sembah adalah sama yaitu Allah Subhanahu wa taala dan yang mereka larang juga sama yaitu perbuatan kesyirikan. Allah tegaskan tentang syariat para nabi dan rasul di dalam surat Al-Maidah ayat ke-48 likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja setiap dari kalian kami jadikan syariat tersendiri dan jalan tersendiri. Artinya walaupun syariat berbeda-beda tetapi intinya sama memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Termasuk Nabi Sallallahu alaihi Wasallam Ayat ini menerangkan kepada kita setiap rasul diutus untuk mengajak manusia beribadah kepada Allah. Termasuk Nabi Isa alaihi salam beliau diutus ke muka bumi ini untuk mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah. Dan beliau tidak pernah sedikit pun mengajarkan kepada kaumnya untuk beribadah kepada beliau. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang ucapan Nabi Isa alaihi salam. Beliau berkata, Ya Bani Israel abudullaha Rabbi wa Rabbakum. Wahai Bani Israel, beribadahlah kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Jadi tanpa terkecuali seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalam mengajak manusia mentauhidkan Allah. Makanya ulama mengatakan ini makna Islam dengan makna yang umum. Dan juga Allah mengatakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau adalah hanifah muslimah. Seorang yang hanif lagi muslim. Hanif itu artinya yang selalu berpaling dari kesyirikan dan beribadah hanya kepada Allah lagi muslim orang yang berserah diri kepada Allah tunduk kepadanya dengan cara mentauhidkannya adapun Islam dengan makna yang khusus adalah Islam sebagai agama yang sempurna yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Dan setelah kedatangan Rasulullah SAW, wajib atas setiap pengikut para nabi dan rasul untuk mengikuti agama beliau. Jadi andai masih tersisa pengikut para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, maka wajib bagi mereka untuk masuk Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka tidak masuk Islam, walaupun mereka menyembah Allah dan mengikuti syariat Nabi sebelumnya, maka mereka menjadi kafir. Maka mereka menjadi kafir. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan agama yang terakhir, agama di akhir zaman dan Allah telah mewajibkan seluruh umat manusia untuk mengikutinya hanyalah agama Islam. Barang siapa yang tidak masuk Islam, maka Allah tidak akan menerima daripadanya.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 Jadi Inilah makna Islam. Islam dengan makna yang umum dan Islam dengan makna yang khusus. Jangankan manusia secara umum. Para nabi sekalipun andaikan mereka masih hidup setelah Rasulullah SAW diutus, maka mereka pun telah Allah ambil perjanjian untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya jemaah sekalian, Hadis-hadis yang sahih menerangkan Nabi Isa alaihi salam akan turun di akhir zaman beliau tidak menerapkan syariat beliau melainkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau tidak lagi menerapkan syariat yang pernah diturunkan kepada beliau melainkan yang bersesuaian dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi ayat ini menerangkan kepada kita agama seluruh para nabi adalah satu, yaitu agama tauhid. Mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah dan melarang mempersembahkan ibadah kepada selain Allah sedikit pun. Dan jemaah sekalian, kalau kita sadari hal ini, maka keimanan kita akan bertambah kuat Kenapa? Karena ternyata ini bukan sesuatu ajaran yang baru. Ini bukan sesuatu ajaran yang baru. Ini ajaran seluruh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya. Bahkan bukan sekedar ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Selalu kita mengatakan kita harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Bahkan ini juga ajaran seluruh para nabi dan rasul bukan ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat saja. Bukan pula imam yang empat saja. Imam-imam besar, para ulama besar ahlus sunnah wal jamaah. Tetapi ini ajaran seluruh para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam. Ajaran tauhid mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah yang satu saja dan melarang segala macam bentuk persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya sangat aneh tatkala seseorang itu dilarang untuk melakukan kesyirikan, dia dilarang untuk mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah. Kemudian dia mengatakan, "Ini ajaran yang sudah saya terima dari nenek moyang saya." Adapun kalau kamu larang, maka yang melarang itu dia telah mendatangkan ajaran yang baru. Ini terbalik. Justru dia menyembah selain Allah, dia berdoa kepada selain Allah, dia menyembelih untuk pengagungan kepada selain Allah, itulah sebenarnya ajaran yang baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak juga para nabi dan rasul sebelum beliau. Maka ayat ini menegaskan para nabi dan rasul seluruhnya orang-orang pilihan Allah utus untuk mengajak pada ajaran yang sama yaitu tauhid. Kemudian jemaah sekalian, pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini bahwasannya setiap umat telah diutus seorang rasul setiap umat dan setiap kurun manusia Allah telah mengutus seorang rasul sebagaimana Allah tegaskan di dalam ayat ini walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul jadi setiap kurun waktu setiap umat manusia di kurun waktu tersebut telah Allah Subhanahu wa taala utus seorang rasul. Dan jemaah sekalian, di antara fungsinya pengutusan para rasul karena Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Allah ingin mengajak manusia kepada rahmatnya dan agar supaya kelak di hari kiamat tidak ada yang beralasan. Tidak ada yang mengatakan saya belum tahu kewajiban saya. Kenapa? Karena sudah diutus Rasul kepadanya. Dia nggak bisa beralasan demikian lagi. Sebagaimana Allah tegaskan juga dalam surat An-Nisa ayat ke-165. Rusulan Mubashirina wa Munzirina li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi ba'da rusul. Para rasul Allah utus untuk memberikan kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira artinya kabar surga bagi siapa yang mentauhidkan Allah dan peringatan dari azab neraka bagi siapa yang menyekutukan Allah. Agar tidak ada bagi manusia hujjah atas Allah setelah diutus para rasul. Maksudnya jemaah sekalian, tidak ada hujjah adalah tidak ada alasan. Tidak ada lagi yang mengatakan, "Ya Allah, saya tidak beribadah karena saya tidak tahu kewajiban saya." Padahal sudah diutus rasul kepada mereka. Ya. Kemudian jemaah sekalian, hanya saja berbeda antara pengutusan Rasul pada umat-umat terdahulu dan pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara perbedaannya yang sangat mendasar adalah para nabi dan rasul terdahulu hanya diutus untuk kaumnya saja. Makanya dahulu terkadang dalam satu zaman hidup bersama-sama beberapa orang nabi dan rasul. Misalnya di masa Nabi Musa alaihissalam beliau diutus untuk Bani Israel pada umat yang lain ada rasul yang lain seperti Nabi Khidir alaihissalam ya ada nabi yang lain demikian pula di masa Nabi Ibrahim alaihissalam juga ada Nabi Lut mereka diutus pada kaum masing-masing Berbeda dengan nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diutus untuk seluruh makhluk. Itu perbedaan yang sangat mendasar. Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh makhluk. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh makhluk. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'ithtu ila an-nasi 'amatan." Dahulu para nabi diutus kepada kaumnya saja, sedangkan aku diutus untuk seluruh umat manusia. Ya. Makanya aneh kalau ada orang Indonesia yang beragama Yahudi mengikuti Nabi Musa katanya atau beragama Nasrani mengikuti Yesus atau mengikuti Nabi Isa alaihissalam ini sebenarnya aneh jangankan orang Indonesia orang Eropa pun aneh yang mengikuti Yesus itu hanyalah Bani Israel hanya kepada mereka lah beliau diutus ya Bani Israel abudullaha rabbi wa rabbakum Kata Nabi Isa alaihi salam, "Wahai Bani Israel, beribadahlah kepada Allah, Robku dan Rob kalian." Adapun yang diutus untuk seluruh umat manusia hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang paling pantas untuk diikuti. Bahkan andai masih hidup para nabi sebelumnya juga wajib mengikuti beliau dan Allah telah mengambil perjanjiannya seluruh para nabi sebelumnya. Baik. Kemudian jamaah sekalian, pelajaran lain yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini adalah betapa agungnya dakwah tauhid. Inilah dakwah yang harus selalu kita prioritaskan. Jangan kita pandang remeh. Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun senantiasa memprioritaskan dakwah tauhid selama 13 tahun beliau di Makkah terus-menerus beliau mendakwahkan tauhid setelah di Madinah beliau pun masih mendakwahkan tauhid sampai menjelang wafat beliau masih mendakwahkan tauhid sebagaimana insyaallah taala akan datang pembahasan tentang kisah-kisah berdakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai menjelang wafat beliau dan ternyata itu juga dakwah para nabi dan rasul sebelumnya. Selalu memprioritaskan tauhid. Kenapa jemaah sekalian? Karena itulah kewajiban terbesar. Dan juga karena itu adalah kunci kesuksesan. Dan kunci kebahagiaan. Kalau kita mengurusi permasalahan yang lain, kalau kita berusaha mensukseskan diri kita dalam perkara yang lain, Sementara tauhid kita belum beres, jangan harap kita akan sukses. Jangan harap kita akan berhasil. Keberhasilan dan kesuksesan itu diawali dengan tauhid yang benar. Oleh karena itu, para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam mereka selalu memprioritaskan tauhid. Makanya para ulama kita di masa ini mengingatkan di antara kesalahan kesalahan fatal yang dilakukan oleh sebagian orang yang memiliki semangat berdakwah tapi dia meremehkan tauhid dia tidak memprioritaskan tauhid ini adalah penyelisihan terhadap dakwah para nabi dan rasul alaihi wassalam kemudian jemaah sekalian pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari ayat ini di dalam ayat ini terdapat kandungan makna la ilaha illallah yaitu kandungan an-nafyu wal isbat kalimat la ilaha illallah sebagaimana telah kita pahami bersama terdiri dari dua rukun an-nafyu wal isbat penafikan dan penetapan penafikan seluruh sesembahan selain Allah dan penetapan hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah. Itulah kandungan kalimat Ani'budullah Wahai kaumku sembahlah Allah Ini namanya al-isbat Penetapan Kemudian wajtanibu togut Jauhilah togut Ini adalah penafikan Segala sesuatu yang disembah selain Allah Kemudian pelajaran lainnya jemaah sekalian Yang bisa kita petik dari ayat ini bahwasannya kita diperintahkan untuk menjauhi kesyirikan. Bukan sekedar diperintah untuk tidak melakukan, tetapi disuruh menjauh. Ini dua perintah yang sebenarnya berbeda. Jadi kita dilarang mendekat bukan sekedar dilarang melakukan. Artinya apa jemaah sekalian? Kalau dilarang mendekat, maka kita dilarang melakukan semua perbuatan yang bisa menjerumuskan ke dalam kesyirikan. Jadi, kita dilarang berbuat syirik dan juga sekaligus dilarang melakukan perbuatan yang bisa menjerumuskan di dalam kesyirikan. Dan ini termasuk keistimewaan syariat Islam. Syariat Islam itu apabila melarang satu perbuatan maka semua yang mengantarkan pada perbuatan itu juga dilarang. Walaupun tentunya tingkatannya berbeda. Makanya ulama mengatakan kita dilarang melakukan syirik besar, maka semua yang bisa mengantarkan kepada syirik besar itu termasuk kategori syirik kecil. Ya. Sama dengan larangan berzinah maka kita juga dilarang melakukan semua perbuatan yang bisa mengantarkan kepada perzinahan. Kita diperintahkan menjaga pandangan mata. Kita diperintahkan menjaga batasan-batasan di dalam pergaulan dengan lawan jenis. Dan seorang wanita diperintahkan untuk menutup aurat dan disuruh tinggal di rumah, tidak boleh keluar rumah kecuali ada satu hajat dan apabila keluar rumah harus menutup aurat. Semua itu dalam rangka menjaga manusia agar agar tidak terjerumus di dalam perzinahan. Ya, makanya Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wala taqrabuz zina." Jangan kamu mendekati zina. Allah tidak mengatakan langsung jangan berzina, tapi jangan dekati. Artinya mendekati saja sudah diharamkan, apalagi melakukannya. Jadi ini yang harus kita lakukan. Jangan menyekutukan Allah dan jangan pula mendekatinya. Maka kita disuruh menjauh. Jauhilah togut. Lalu apa yang dimaksud dengan togut itu sendiri? Togut itu secara bahasa dari kata at tugyan yang artinya adalah melampaui batas. Mujawazatul hadd. Itu makna togut secara bahasa. Artinya melampaui batas. Adapun makna togut menurut syariat telah dinukil berbagai macam penafsiran dari para ulama. Ada yang mengatakan togut itu setan, ada yang mengatakan togut itu dukun, dan lain sebagainya. Tapi ada satu definisi yang mencakup seluruh makna togut dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau mengatakan tagut itu adalah kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'in. Setiap hamba yang diperlakukan secara melampaui batas. Apakah itu sesembahan ataukah ikutan yang diikuti ataukah yang ditaati. Jadi secara garis besar, togut itu ada tiga macam. Yang disembah, yang diikuti, yang ditaati. Secara melampaui batas. Kemudian para ulama memberikan contoh. Seperti disebutkan oleh Syekh Nusaymin rahimahullah dalam syarah beliau. Contoh yang disembah adalah patung-patung ataupun manusia yang disembah atau siapa saja yang disembah maka mereka itu togut tetapi ada orang-orang tertentu yang dia nggak pantas disebut togut walaupun dia disembah namun orang yang menyembahnya patut dikatakan mereka telah menjadikannya sebagai togut kenapa dia tidak pantas disebut togut jamaah sekalian karena dia tidak ridho dengan penyembahan kepadanya. Contohnya siapa? Nabi Isa alaihissalam yang mereka sebut Yesus. Beliau disembah oleh miliaran manusia di masa ini dan beliau tidak ridho. Dan pada hari kiamat beliau akan mengingkari perbuatan mereka. Demikian pula para wali dan seluruh para nabi yang dipersekutukan dengan Allah, mereka semuanya tidak ridho tidak ridho dipersekutukan dengan Allah. Maka mereka tidak disebut togut. Karena dia tidak ridho. Tapi orang yang menyembah mereka, dikatakan bahwa dia telah menjadikan mereka sebagai togut. Ini yang pertama. Adapun yang diikuti, contohnya adalah para dukun, tukang sihir, dan ulama usu. Ulama-ulama yang jelek maka mereka itu juga disebut sebagai togut. Adapun yang ditaati, contohnya adalah para pemimpin, para pembesar yang ditaati dalam perkara maksiat. Dia suruh kita berbuat maksiat, kita taat kepadanya, itu berarti kita telah menjadikannya sebagai togut. Jadi Inilah makna togut. Seorang hamba yang diperlakukan secara melampaui batas. Apakah dengan cara dia disembah? Atau dengan cara dia diikuti? Atau dengan cara dia ditaati? Ya. Makanya jemaah sekalian, kalimat togut ini tidak mutlak bermakna pengkafiran. Ya. Misalkan, ada yang disebut dengan ulama usuk. Ulama jelek. Kenapa? Dia mengajarkan yang salah. Padahal dia sudah tahu itu salah. Maka dia disebut togut. Tetapi menyebut togut kepadanya itu tidak bermakna pengkafiran. Tergantung apa yang dia ajarkan. Kalau dia ajarkan kesyirikan dan kekufuran, bisa sampai pada tahap pengkafiran. Tetapi kalau yang dia ajarkan tidak sampai pada tingkatan kesyirikan dan kekufuran, tentunya tidak dikafirkan. Tapi tetap disebut sebagai togut. Iya. Jadi kalimat togut itu atau kata togut itu tidak bermakna pengkafiran secara mutlak. Iya. Dan pengkafiran itu sendiri adalah hal yang sangat berat di dalam syariat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita untuk berhati-hati Jangan mudah mengucapkan kata kafir kepada saudara kita. Karena ucapan itu bisa saja kembali kepada diri kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a bihi ahaduhuma." Siapa yang mengatakan kepada saudaranya, "Wahai kafir," maka ucapan itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Artinya, kalau ternyata saudaranya itu tidak kafir, maka hukum kafir itu kembali kepada orang yang mengucapkan. Jadi hati-hati. Tidak mudah mengkafirkan orang. Bahkan orang yang sudah jelas-jelas melakukan kekafiran sekalipun, yang tadinya dia muslim, itu tidak otomatis dikafirkan. Karena ada syarat-syarat pengkafiran yang harus terpenuhi terlebih dahulu dan hilangnya penghalang hilangnya penghalang. Nah, jemaah sekalian, di antara syarat pengkafiran itu adalah iqamatul hujjah. Penjelasan hujjah kepadanya. Dijelaskan kepadanya akan kekafirannya. Karena orang yang tidak mengerti, orang yang bodoh terjerumus dalam kekafiran bisa saja Allah Subhanahu wa taala memaafkan mereka. Ini masuk dalam firman Allah, Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Wahai Rob kami, janganlah engkau menghukum kami apabila kami lupa atau tersalah. Ya, orang yang tersalah itu maksudnya tidak sengaja karena dia belum tahu ilmunya. Maka di antara orang-orang seperti ini ada yang terjerumus dalam kekafiran dan kita nggak boleh otomatis mengkafirkan dia. Ya, jadi kalimat togut ini tidak bermakna otomatis orang yang disebut togut dia kemudian dihukumi sebagai kafir tidak. Iya. Jemaah sekalian, inilah beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Sebelum kita tutup, mungkin ada sedikit tanya jawab, saya persilahkan. Silakan, Pak. Hmm, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi, barang siapa menaati pemimpinnya di dalam bermaksiat kepada Allah, maka dia telah menjadikan pemimpinnya itu sebagai togut. Ya. Terlebih lagi dalam maksiat yang sangat besar seperti yang ditanyakan, yaitu meninggalkan sholat atau menunda solat karena menaati pemimpin. Ini adalah ketaatan di dalam dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah sang pencipta. Jemaah sekalian, jangankan meninggalkan salat, menunda-nunda sholat itu sudah termasuk perbuatan dosa besar. Termasuk di dalam makna firman Allah subhanahu wa ta'ala. Fawailu lil musallin. Alladhina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Kata Imam Ibn Kathir rahimahullah. Termasuk Arti orang-orang yang lalai dari sholat adalah orang-orang yang suka menunda-nunda waktu sholat. Beliau sebutkan tiga arti yang dimaksud orang-orang yang lalai dari sholatnya. Di antaranya yang beliau sebutkan adalah yang suka menunda-nunda waktu sholat. Iya. Dan itu termasuk sifatnya orang-orang munafik sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yajlisu yarqubu syams hatta idza kanat baina qarnai syaitan qama fanakara fanakara arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila dia tidak sholat asar kecuali sampai matahari hampir tenggelam sudah mau habis waktu asar baru dia berdiri untuk sholat. Kemudian dia mematuk sebanyak empat kali. Artinya dia sholat cepat. Dan dia tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit. Jadi itu adalah salah satu ciri-cirinya orang munafik. Ya. Kecuali kalau ada satu alasan yang sifatnya darurat. Ya. Apalagi kalau sampai meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat adalah kekufuran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Barang siapa meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka Al asr faqad habita amaluhu." Barang siapa meninggalkan salat asar, maka terhapuslah amalannya. Ya subhanallah. Bahaya sekali meninggalkan sholat. Jadi tidak diragukan lagi. Siapa yang taat kepada pemimpinnya sampai meninggalkan sholat, maka dia telah terjerumus dalam kekufuran. Ya, dan dia telah menjadikan pemimpinnya itu sebagai togut. Ya. Barangkali demikian Pak. Wallahu alam. Ya. Kalau ada yang lain silahkan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Jadi pertanyaannya istilah solat dan salawat Sebenarnya dari segi bahasa sama. Solat itu jamaknya adalah salawat, Solawat. Solat satu solat Solatani dua solat Salawat tiga solat Dan seterusnya ya. Demikian pula istilah salawat kepada Nabi Mufradnya adalah solat As-solatu Hanya saja perbedaannya adalah Kalau kepada Nabi ditambahkan kata ala Atau huruf ala As-solatu ala Nabi Sallallahu alaihi wasallam Ya. Itu kalau dari segi bahasa. Artinya apa? Kita mendoakan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya dianugerahkan rahmat Allah, ditambahkan rahmat Allah. Itu artinya salawat. Iya. Uh, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau salat lima waktu atau salat-salat sunnah itu di dalam bahasa Arab tidak ditambah apa namanya huruf ala. Jadi solat saja. Iya. Jadi dari segi bahasa ada perbedaan dan dari segi istilah juga sudah jelas perbedaannya. Iya. Barangkali demikian wallahu alam. Jadi keduanya adalah ibadah tersendiri. Salawat atas Nabi dan melakukan solat adalah dua ibadah yang berbeda. Ya. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah togut sekarang ini pemimpin partai itu banyak yang beragama Islam namun demikian, mereka atas nama partai mendukung calon yang bukan Islam. Berarti sekarang anggota partainya itu kan mentogutkan pimpinan partai tersebut. Itu jelas dia itu tuh nanti akan mendapat asap dari Allah. Nah sekarang yang togutnya itu sendiri, pemimpinnya itu kan gimana? dari segi keuntungan dunia dia kan untung artinya itu itu dia kan posisinya ya sampai sekarang kita tahu sendiri kayak itu sekian terima kasih baik jemaah sekalian memilih pemimpin kafir tidak ada perbedaan pendapat ulama dari seluruh mazhab baik mazhab yang empat maupun yang lainnya hukumnya haram. Ya. Dan kita sering mendengarkan para ulama ini berbeda pendapat dalam banyak permasalahan, iya kan? Dalam banyak permasalahan masalah-masalah fikih maksudnya ulama ahlus sunnah wal jamaah berbeda pendapat. Misalkan kemarin kita di bulan Ramadan ada yang sholat 8, ada yang 20. Itu perbedaan pendapat ulama. Biasa. Tapi dalam perkara ini ulama seluruhnya satu kata. Ulama segitu banyak itu tidak ada perbedaan pendapat. Memilih pemimpin yang kafir untuk kaum muslimin hukumnya haram. Bahkan ulama juga sepakat, kalau tadinya dia muslim kemudian dia murtad, wajib dia dilengserkan. Ganti dengan yang muslim. Apalagi yang aslinya memang sudah kafir. Makanya aneh. Kalau ada orang yang dianggap tokoh agama, atau cendekiawan muslim, atau bahkan disebut ulama, kemudian memfatwakan untuk memilih pemimpin kafir, itu sangat aneh. Ya. Ulama seluruhnya sepakat dan apabila ulama sudah sepakat itu sudah pasti benar. Yang bertentangan dengannya pasti salah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yajma'u ummati 'ala dolalah. Sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan umatku bersepakat di atas kesesatan. Artinya kalau mereka sepakat pasti benar. Iya. Yeah. Dan betapa banyak ayat di dalam Al-Quran dan Sunnah yang mengingatkan tentang hal ini. Di antaranya firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Ba'duhum awliya'u ba'd. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Jemaah sekalian, perhatikanlah ayat yang mulia ini. Di dalamnya terdapat ancaman bagi orang yang memiliki loyalitas kepada orang kafir. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian. Apa artinya wali-wali kalian jemaah sekalian? Artinya orang yang kalian cintai atau orang yang kalian bersikap loyal kepada mereka. Dan tidak diragukan lagi memilih seorang pemimpin itu adalah sebesar-besarnya sifat loyal. Dan Allah tegaskan, ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka hanyalah patut menjadi wali bagi sebagian yang lain. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai wali, maka dia bagian dari mereka. Artinya apa jemaah sekalian? Bisa sampai pada derajat kekufuran. Walaupun ulama di sini menjelaskan orang yang bersikap loyal termasuk memilih pemimpin orang kafir itu ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama sampai pada tingkatan kekufuran. Kapan itu jemaah sekalian? Ketika dia memilih pemimpin yang kafir tersebut atas dasar setuju terhadap agamanya atau cinta terhadap ajarannya yang kufur kepada Allah maka dia juga kafir seperti mereka tidak ada bedanya tingkatan yang kedua yang lebih rendah daripada itu dia bersikap loyal atau mencintai orang kafir atau memilih orang kafir menjadi pemimpin atas dasar apa karena keuntungan duniawi misalkan maka ini adalah dosa besar namun tidak sampai pada kekufuran. Ini kita harus bisa bedakan. Ya. Ini dosa besar namun tidak sampai tingkat kekufuran. Jadi itu makna firman Allah, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu Siapa di antara kalian yang bersikap loyal kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Itu ada perincian. Karena ada sebuah hadis seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau terjerumus dalam satu kesalahan yaitu beliau menolong orang-orang musyrik Makkah dengan membocorkan rahasia penyerangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Makkah. Iya. Ini dia sudah bersikap loyal kepada orang kafir. Tapi setelah beliau ditanya apa alasannya, ternyata beliau ingin menyelamatkan saudaranya di Makkah. Bukan karena memusuhi Islam, bukan karena cinta dengan kesyirikan. Maka Ketika itu para sahabat yang lain seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sudah minta izin ya Rasulullah biar saya penggal lehernya. Nabi SAW melarang. Bahkan beliau mengatakan, tidakkah kamu tahu dia itu termasuk peserta perang Badar? Dan Allah telah berfirman kepada orang yang mengikuti perang Badar, "I'malu masyitum faqad ghafartu lakum." Lakukan semau kalian, aku sudah mengampuni kalian. Ya, subhanallah, keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antaranya yang mengikuti perang Badar. Artinya beliau tidak sampai dikafirkan. Namun itu adalah dosa besar dan tentunya beliau bertobat. Jadi itu adalah ayat yang memberikan pengkhususan terhadap uh, uh, hadis yang memberikan pengkhususan terhadap ayat. Ya. Jadi kesimpulannya dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah bahkan kesepakatan ulama bahwasannya memilih pemimpin kafir itu hukumnya haram. Ya, bahkan bisa sampai pada tingkatan kekufuran. Maka sangat kita sayangkan tentunya para tokoh-tokoh tertentu mereka itu masih muslim namun mendukung pemimpin yang kafir. Ini sebenarnya kita sangat sayangkan. Dan kalau kita punya akses kepada mereka, wajib bagi kita untuk menasihati mereka, mengingatkan apa yang mereka lakukan itu salah. Dan bagi orang-orang yang mungkin seorganisasi dengan mereka tidak boleh mengikuti keputusan pimpinan organisasi yang menyelisihi syariat Allah. Nggak boleh. Ya. Walaupun dengan alasannya kita kan satu organisasi, kita satu partai. Sudah aturan partai, nggak boleh. Aturan partai atau aturan apapun tidak boleh bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menaati aturan partai atau aturan organisasi yang bertentangan dengan syariat Allah, maka kita telah menjadikan organisasi itu atau pimpinan partainya sebagai togut. Ya. Dan sekali lagi, ini bisa sampai pada derajat kekufuran. Ya, kalau mereka mendukung kebijakan itu atas dasar setuju dengan agamanya. Ya. Tapi kalau tidak, maka itu termasuk dosa besar. Dan subhanallah, masih terlalu banyak pemimpin-pemimpin muslim yang jauh lebih baik. Kenapa milih orang kafir? Iya. Barangkali demikian, wallahu alam. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf yang belum sempat bertanya, waktu sudah habis. Ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.